Jemaah sekalian, kita masuk pada ayat yang kedua. Insyaallah taala kita bahas dua ayat ini pada kesempatan yang mulia ini. Ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani kecuali Allah yang menciptakan aku atau zat yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Surat Az-Zukhruf ayat ke-26 27. Jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini terkandung sejumlah pelajaran yang sangat penting terkait dengan tauhid. Pelajaran yang pertama, di dalam ayat ini terkandung makna la ilaha illallah. Inilah tauhidnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bukan hanya tauhidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi juga tauhidnya para nabi dan rasul terdahulu untuk mengingatkan kita ini betul-betul ajaran Allah bukan ajaran yang baru saja melainkan ajaran yang diturunkan kepada seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka inilah tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkandung padanya kalimat la ilaha illallah. Pertama, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini persis dengan makna la ilaha. Bagian yang pertama, dari kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha itu artinya menafikan atau mengingkari bahkan bermakna juga memusuhi segala sesuatu yang disembah selain Allah tabaraka wa taala. Memusuhi perbuatan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti ucapan Ibrahim alaihissalam, aku berlepas diri Artinya aku tidak ada hubungan sedikit pun. Aku tidak mencintai, aku memusuhi dan aku membenci apa yang kalian sembah. Itu artinya baraun, berlepas diri. Kemudian illalladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Itu persis sama dengan kalimat illallah. Di dalamnya ada penetapan bahwasannya satu-satunya yang patut disembah hanya Allah tabaraka wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata para ulama, di sini ada pelajaran penting yang juga bisa kita petik. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mengatakan illallah? Tetapi beliau mengatakan illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Di sini beliau berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menjelaskan kepada mereka kewajiban mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Artinya, kalau kita sebenarnya sudah percaya Allah yang menciptakan kita, tidak ada pencipta selain Dia. Bahkan Allah dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Dia pula yang terus-menerus mencurahkan kenikmatan kepada kita. Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dia yang mengatur seluruh makhluknya. Oleh karena itu, dia saja satu-satunya yang patut disembah. Ini yang ingin beliau ingatkan kepada kaumnya. Dia yang menciptakan aku, sebagaimana dia yang menciptakan kalian, maka hanya dia saja satu-satunya yang patut untuk disembah. Iya. Kemudian Ibra Nabi Ibrahim alaihissalam pun menegaskan karena hanya dia saja yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Adapun semua sesembahan selain Allah tidak lain itu adalah kesesatan yang menyesatkan kita. Jadi menyembah kepada Allah akan membuahkan hasil yang agung mendapatkan petunjuk dari Allah yaitu Allah tambahkan kepada kita petunjuk dan Allah anugerahkan kepada kita istiqamah dan ini persis seperti dalil yang sudah kita bahas pada surat Al-An'am ayat ke-82 pada bab yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun mereka itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat ke nikmat keamanan dan nikmat hidayah Ya, hidayah di sini kata para ulama mencakup dua macam hidayah. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Juga mencakup dua macam hidayah dari sisi yang lain yaitu hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Maksudnya hidayah kepada tauhid dan hidayah kepada sunnah dan juga mencakup tambahan hidayah serta istiqamah di atas hidayah tersebut sampai akhir hayat. Jadi jemaah sekalian, Ayat ini sekaligus memperingatkan kita selamanya dan seterusnya kita akan tetap butuh kepada hidayah. Dan itulah sebenarnya kebutuhan kita yang terbesar di muka bumi ini. kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, tentu kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Dan jemaah sekalian, salah satu sebab terbesar Allah terus memberikan hidayah dan menambahkan hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita adalah memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah disyariatkannya untuk menampakkan al-bara'ah dari agama kaum musyrikin. Al-Bara'ah berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tampakkan dengan terang, saya tidak setuju dengan agama kalian. Saya menyalahkan kalian. Saya mengingkari kalian. Saya meyakini kalian salah bahkan salah besar dengan satu kalimat yang sangat tegas innani bara'um mimma ta'budun sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kemudian apakah ayat ini juga bermakna berlepas diri dari orang-orangnya atau hanya dari ajarannya jawabannya jemaah sekalian ayat ini sudah mencakup kewajiban berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah mencakup. Karena bagaimana mungkin kita membenci ajarannya tapi orangnya kita cintai. Sementara Allah membenci orangnya. Allah telah menyatakan kepada kita, Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Bagaimana mungkin kita mencintai? Kita bersikap loyal, kita mendukung dengan orang-orang yang telah Allah nyatakan sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Inhum illa kal an'am balhum adallus sabila." Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. alaihim Allah murka kepada mereka dan melaknat mereka. Bagaimana mungkin seorang yang beriman kemudian berkasih sayang dengan mereka? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang lain, Nabi Ibrahim tegas mengatakan antara kami dengan kalian ada permusuhan, ada kebencian untuk selama-lamanya. Sebagaimana ayat ya. Bahkan Allah tabaraka wa taala mengingatkan kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan dalam sikapnya terhadap orang-orang musyrik. Apa kata Allah? Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda Jamaah sekalian, marilah kita perhatikan ayat yang mulia ini. Apa kata Allah? Sungguh telah ada bagi kalian satu suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan pengikut beliau. Ini sebuah peringatan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan. Idqalu liqaumihim tatkala mereka berkata kepada kaumnya sendiri, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi dalam ayat ini dinyatakan dua-duanya. Kalau dalam ayat ini hanya dinyatakan dalam ayat yang kita bahas hanya dinyatakan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Walaupun itu sudah bermakna berlepas diri dari kalian juga. Ya, seperti ditegaskan dalam Al-Mumtahanah ayat keempat. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Bahkan lanjutan ayat kafar nabikum, kami ingkari kalian. Kami meyakini kalian salah dan lanjutannya lebih dahsyat lagi. Nabi Ibrahim berkata, "Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda'u abadan." Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi Sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Jadi jemaah sekalian, ayat ini mengajarkan kita orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman kepada Allah harus memiliki kebencian dan sifat permusuhan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah. Itu bagian dari akidah. Terserah mereka mau mengatakan itu ajaran ekstrim, itu ajaran yang mau menang sendiri, mau benar sendiri, maka sesungguhnya jemaah sekalian pada kenyataannya orang yang menyelisihi akidah ini dialah yang ekstrim. Dialah yang sombong, dialah yang mau menang sendiri. Kenapa? Karena dia telah lancang menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan nikmat kepadanya, Allah yang terus-menerus memberikan rezeki kepadanya. Kok bisa-bisanya dia menentang syariat Allah apalagi dengan memberikan label-label yang buruk, ekstrim, radikal dan sebagainya. Ini ajaran Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang kafir dan membenci mereka serta berlepas diri dari mereka. Ya. Dan ulama menjelaskan berlepas diri dari mereka itu dengan empat perkara. Yang pertama al bukdu fil qalbi. Kebencian di dalam hati. Yang kedua al-muadah, adanya sikap permusuhan. Kemudian yang ketiga mengkafirkan mereka. Maksudnya mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang keempat, berjihad melawan mereka, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ya, bukan seperti jihad yang dilakukan oleh teroris, bukan itu yang kita maksud. Tetapi jihad yang syar'i, apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk berjihad melawan mereka. Ini jemaah sekalian, empat perkara yang dimaksud dengan innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Harus ada kebencian dalam hati kita, harus ada permusuhan kepada mereka, harus ada keyakinan bahwa mereka itu kafir, dan harus ada niat untuk memerangi mereka apabila terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Jemaah sekalian, kalau kita paham ayat ini dan kita mengerti inilah akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ya. Maka tidak ada orang muslim yang tidak paham dengan surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya. Yang sekarang lagi diributkan kalau kita paham akidah ini, nggak ada lagi orang mukmin yang bingung. Apa masalahnya dengan surat Al-Maidah ayat ke-51? Begitu banyak ayat yang semisal yang memerintahkan kita untuk membenci orang kafir, berlepas diri dari orang kafir itu akidah, itu ajaran Islam. Itu ajaran agama. Dan undang-undang kita melindungi setiap ajaran agama. Ya, Walaupun ini juga bukan undang-undang yang baik kalau melindungi kekufuran dan kesyirikan. Tetapi ini akidah yang benar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Memusuhi dan membenci orang-orang kafir. Ya, bahkan dalam Al-Maidah ayat ke-51 itu ancamannya berat sekali. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang memiliki sikap wala kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ya. Dan jemaah sekalian, arti wala di dalam kamus-kamus bahasa Arab itu beredar pada tiga makna. Pertama, cinta. Yang kedua, menolong. Yang ketiga, menjadikan sebagai pemimpin atau pelindung. Iya. Ya, silakan buka kamus-kamus bahasa Arab. Ya, Kebetulan sekali terjemahan depak itu yang dipilih makna pemimpin. Ya. Walaupun makna aulia dalam Al-Maidah 51 itu itu luas. Bukan sekedar pemimpin. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wa nasara awliya'a." Ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia kalian. Aulia itu jamak dari wali. Wali itu dalam kamus-kamus bahasa Arab beredar pada tiga makna. Pertama orang yang kita cintai, orang yang kita bersikap setia kepadanya, bersikap loyal. Yang ketiga pemimpin kita. Iya. Pemimpin kita. Ini dalam kamus-kamus bahasa Arab. Jadi termasuk di dalamnya makna pemimpin. Ya. Yang dipilih di dalam terjemahan Depak itu kan dia nggak mungkin dia tulis semua makna di situ. Dia harus pilih salah satunya untuk meringkas. Iya. Maka yang dipilih di terjemahan Depak itu adalah pemimpin-pemimpinmu. Jangan jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpinmu. Meskipun itu tidak mewakili seluruh makna, tapi dia adalah bagian dari makna aulia dan itu benar ya, wali, wali-wali. Makanya pemimpin kota disebut apa? Ya, wali kota. Barangkali itu dari bahasa Arab. Wali kota, pemimpin kota. Ya, waliul amr sama dengan ulil amr. Waliul amr dalam bahasa Arab sama dengan ulil amr. Iya, pemimpin. Itu mencakup makna pemimpin. Iya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian akhir ayat yang dahsyat ancamannya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Ini jemaah sekalian, apakah kita tidak, tidak takut? Apakah kita tidak takut dengan ancaman yang keras ini? Terancam menjadi bagian dari mereka. Tapi kok ada sebagian orang yang bahkan ditokohkan Kok malah mendukung orang kafir subhanallah. Saya nggak habis pikir. Ini orang diangkat menjadi pemimpin umat, pemimpin kaum muslimin. Nggak takut dengan ancaman Allah. Wa minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Walaupun ulama di sini juga merinci bagian dari mereka itu bisa bermakna murtad seperti mereka atau bisa bermakna menjadi teman mereka. Artinya tidak sampai kafir. Tergantung seperti apa bentuk kesetiaan dan kecintaannya kepada mereka. Kalau dia setia kepada mereka, cinta kepada mereka, karena setuju dengan ajaran kesyirikan mereka, maka dia kafir seperti mereka. Tapi kalau dia setia kepada mereka, mendukung mereka, cinta kepada mereka, bukan karena kesyirikan mereka dan kekufuran mereka, tapi karena apa? Karena jabatan, karena harta, dan lain sebagainya. Maka ini tidak sampai pada tingkat kekufuran, namun tidak diragukan lagi, itu adalah dosa yang sangat besar. Kenapa tidak sampai kekufuran? Karena ada hadis yang memberikan pengkhususan terhadap ayat ini. Di antaranya tentang kisah sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu beliau sempat terjerumus di dalam dosa ini, yaitu bersikap loyal kepada orang kafir dengan cara apa? Membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Tapi beliau lakukan itu bukan karena setuju dengan kesyirikan serta kekufuran mereka, bukan pula karena benci terhadap Islam, tapi karena apa? Pingin sekedar menyelamatkan keluarganya yang masih tersisa di kota Makkah. Maka ketika itu para sahabat minta izin untuk membunuh beliau, tapi Rasulullah SAW melarang mereka. Artinya beliau tidak sampai pada tingkat kekufuran sehingga Nabi SAW melarang para sahabat untuk membunuh mereka. Uh, afwan untuk membunuh beliau yaitu sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu dan tentunya beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau termasuk peserta perang Badar yang Allah telah berfirman I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah kalian semau kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ini kekhususan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar. Iya. Jadi jemaah sekalian, jelas ayat ini terkandung padanya kewajiban berlepas diri dari orang-orang kafir dan dari ajaran-ajaran kesyirikan dan kekufuran mereka. Maka tidak mungkin seorang muslim mendukung, ikut serta dan berpartisipasi di dalam acara-acara yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Ya. Atau mendukung orang-orang kafir dan bersikap setia atau bersikap loyal kepada mereka. Ini merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang yang Allah benci, orang-orang yang Allah murkai. Ya Mas kalian mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan yang menyatakan bahwa dia itu tuh mendukung atau apa komentar Tadi sudah kita jelaskan, ya. Sebenarnya sudah dijawab tadi ya. ya. Siapa saja yang mengaku Muslim kemudian mendukung orang kafir, siapapun yang dia dukung, dimanapun dia berada, maka dia menyelisihi salah satu prinsip penting di dalam akidah Islam yaitu berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. ya Dan hukumnya ada dua tingkatan seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau dasarnya karena setuju dengan agama mereka, maka dia kafir seperti mereka. Tapi kalau dasarnya adalah karena dunia, ya, katakanlah alasannya dia tidak korupsi, maka ini dosa besar. Ya. Dosa besar namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Dan satu lagi, walaupun sudah sampai derajat kekufuran untuk mengkafirkan seorang muslim itu tidak otomatis. Ya, masih ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi terlebih dahulu dan hilangnya penghalang-penghalang di dalam pengkafiran yang lebih jelasnya untuk pengkafiran pribadi itu adalah apa namanya urusan mahkamah, urusan pengadilan agama. Iya. Adapun yang kita kafirkan di sini adalah perbuatan. Ini harus kita bedakan antara mengkafirkan perbuatan dan mengkafirkan pribadi. Orang muslim yang melakukan perbuatan kekufuran tidak otomatis bisa kita hukumi sebagai orang kafir. Yang bisa menghukuminya hanyalah Eh, pengadilan agama atau para ulama besar yang kemudian menegakkan hujah kepadanya, menjelaskan kepadanya. Dia sudah paham, kemudian dia masih lakukan, itulah yang dikafirkan. Iya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, apakah yang dimaksud dengan Islam liberal dan Islam Syiah? Apakah kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah boleh memilih mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Islam liberal itu sebenarnya nggak patut pakai pakai label Islam. Ya liberal, liberal saja. Karena liberal itu kan artinya bebas, merdeka. Artinya mereka mau membawa Islam kemanapun mereka inginkan. Mau menafsirkan ajaran-ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun mereka inginkan, sesuai dengan akal-akalan mereka dan hawa nafsu mereka. Itu Islam liberal. Dan ajaran utama mereka adalah menyamakan semua agama, tidak ada yang dikafirkan. Jadi persis seperti pembahasan kita. Tidak mengkafirkan orang kafir. Bahkan meyakini semua agama itu sama, semuanya benar. Jadi Islam liberal itu adalah kekufuran. Adalah kekufuran juga. Iya. Kemudian Islam Syiah itu juga sama, tidak patut menggunakan label Islam. Karena sungguh sangat banyak ajaran-ajarannya yang bertentangan dengan Islam. Ya, yang bertentangan dengan Islam. Termasuk mereka berdoa berharap tawakal dan menuhankan para imam-imam mereka. Para imam-imam mereka. Iya. Makanya jamaah sekalian, kalau kita pergi haji atau umroh, kaum muslimin berdoa, Ya Allah, bertalbiyah, labbaika, Allahumma labbaik. Mereka berdoanya, Ya Husain. Talbiyahnya, labbaika Ya Husain berdoa kepada wali-wali mereka. Ya Ali. Ya. Dan subhanallah, para ulama ahli sejarah, diantaranya Imam As-Suyuti rahimahullah, dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah, menyebutkan, di masa Ali bin Abi Thalib sudah ada orang yang sampai pada tingkatan ini, menuhankan Ali bin Abi Thalib. Apa hukuman yang diberikan Ali kepada mereka? Hukuman mati dengan cara sampai dibakar karena saking marahnya Ali bin Abi Thalib kepada mereka ya dan subhanallah luar biasa setan menyesatkan mereka ketika Ali akan membakar mereka mereka malah tambah sesat ya mereka bilang kalau begitu dia ini benar-benar Tuhan ya karena Tuhan itu mengazab dengan api ya api neraka ya di subhanallah tambah sesat jadi itulah hakikat Syiah dan masih sangat banyak kesesatan-kesesatan mereka. Ya, sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran. Jadi sebenarnya enggak patut juga uh, menggunakan nama Islam. Ya, Maka sudah sepatutnya kita tidak memiliki kecintaan, tidak pula bersikap loyal dan mendukung orang-orang yang kufur kepada Allah dan menyekutukannya. Wallahu alam. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada organisasi atau suka seorang tokoh ulama yang berpendapat bahwa sebenarnya demokrasi kita itu tidak sesuai dengan syari. Ada yang berpendapat begitu. Makanya dia juga punya berpendapat karena itu sudah nggak usah ikut-ikut. Namun di sisi lain fakta itu malah diambil oleh orang-orang yang non-Islam sehingga diambillah kepemimpinan non-Muslim. Nah, sekarang ini yang kita rasakan gitu. <clears throat> kita banyak di banyak ditekan habis-habisan. Nah, kami mohon penjelasan bagaimana satu sisi pendapat begitu dan saya juga memahami di sisi lain ada sebancam suatu ya sesuatu yang bahaya di depan kita. Apa ya sikap kita yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan yang saya ketahui semua ulama ahlus sunnah wal jamaah mengharamkan demokrasi. Tidak ada yang membolehkan demokrasi. Ya, pada asalnya. Hukum asalnya. Karena itu sudah jelas. Berasal dari orang-orang kafir. Dan juga sangat bertentangan dengan Islam. Dari maknanya saja sudah kita pahami. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Islam itu dari Allah, bukan dari rakyat. Ya. Islam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari rakyat, bukan dari masyarakat, ya. Kemudian muncul lagi ucapan kekufuran yang lain. Suara rakyat suara Tuhan, ya. Dari mana suara rakyat suara Tuhan? Ya. Kalau benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itulah yang merupakan ketentuan Allah kalau salah, walaupun seisi dunia setuju, atau mayoritas setuju, maka itu tetap salah. Itu adalah, apa namanya, berasal dari syaitan, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, dari segi memilih dengan cara uh, suara mayoritas. Yang mayoritas dialah yang terpilih. Ya. Padahal Allah mengingatkan kita dalam sejumlah ayat. Bisa jadi mayoritas itu justru merekalah yang sesat. Iya. Sebagaimana firman Allah, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Ya, atau menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Jadi bisa saja keadaan mayoritas itu justru tersesat ya bagaimana mungkin suara mereka yang dijadikan patokan di dalam sebuah undang-undang atau sebuah peraturan ya jadi itu prinsip demokrasi yang jelas bertentangan dengan Islam kemudian kalau suara mayoritas mendukung seseorang untuk menjadi pemimpin maka dia akan jadi pemimpin tidak peduli walaupun dia kafir walaupun dia koruptor, penjahat, tetap dia akan jadi. Itu kan demokrasi. Kalau mayoritas mendukung. Kalau dalam Islam nggak seperti itu. Ya. Walaupun mayoritas mendukung, bahkan seisi dunia mendukung dia, tapi dia nggak pantas memimpin, maka dalam Islam nggak halal. Tidak halal dia memimpin. Ya, bahkan ulama sepakat kalau dia kafir tidak boleh dia memimpin kaum muslimin. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan ulama juga sepakat kalau tadinya dia muslim kemudian dia menjadi kafir, maka dia tidak boleh lagi untuk memimpin kaum muslimin, ya. Tapi tidak seperti pengkafiran yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, gampang mengkafirkan pemerintah. Ini juga salah, ya. Begitu mudah mereka mengkafirkan, padahal bukan kekafiran yang dilakukan pemerintah. Kalau kekafiran sekalipun seperti yang kita jelaskan tadi nggak otomatis orang muslim yang melakukan kekafiran langsung bisa kita ponis menjadi kafir. Tapi kalau misalnya betul-betul terjadi sudah kafir, maka dia tidak punya hak lagi untuk memimpin kaum muslimin. Iya. Jadi demokrasi itu bertentangan dengan syariat Islam. Iya. Dan juga jemaah sekalian sering kita ingatkan, sebenarnya demokrasi itu pada hakikatnya itu bukan suara mayoritas. Itu suara segelintir orang yang punya uang untuk bikin pencitraan, ya, untuk pasang iklan sebesar-besarnya. Ya. Makanya kadang saya berpikir, berapa banyak uang yang mereka habiskan untuk iklan. Coba kalau sudah diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan. Subhanallah. Apakah orang seperti ini yang kita harapkan jadi pemimpin? Uang sebanyak itu cuma dihambur-hamburkan untuk iklan. Kalau dia betul-betul pingin menolong masyarakat, langsung aja dikasih ke masyarakat uang sebanyak itu, padahal dia belum tentu juga terpilih menjadi pemimpin. Iya. Ini jemaah sekalian, pada hukum asalnya demokrasi itu bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi sebagian ulama-ulama besar juga di masa ini kadang dalam sebagian kondisi membolehkan ikut pemilu. Ya. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan buah si malakama ya. Kita ikut demokrasi salah. Tapi kalau kita nggak ikut pemilu juga salah. Kenapa salah? Karena kalau begitu kita membiarkan si kafir ini memimpin. Ya. Atas dasar itulah maka sebagian ulama besar di masa ini berfatwa kalau kondisinya memang seperti itu maka boleh kita kemudian ikut memilih yang muslim. Ya. Tapi sekali lagi, itu bukan karena membolehkan pemilu, tetapi untuk memperkecil mudarat. Dan itu berdasarkan kaidah syariat irtikabu akhafid dororain. Apabila di hadapan kita ada dua bahaya, kita nggak ada pilihan ketiga. Cuman ada dua pilihan. Kedua-duanya dosa. Kedua-duanya bahaya. Maka kita harus mengambil bahaya yang lebih ringan ya bahaya yang lebih sedikit mudaratnya bagi Islam dan kaum muslimin. Ya. Jadi gambarannya seperti itu. Para ulama berfatwa kalau di hadapan kita ada dua mudarat, kita ambil mudarat yang lebih ringan. Atas dasar itulah sebagian ulama memfatwakan kalau kita ikut pemilu maka berdosa, kita membiarkan orang kafir memimpin juga berdosa maka lebih ringan adalah kita tidak membiarkan orang kafir itu memimpin. Ya. Dan ini sifatnya ijtihad para ulama wallahu alam. Ya. Barangkali demikian, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz tentang firman Allah terhadap Ahlul Badar. Berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Jelasan lebih rinci dari Rasulullah SAW, sejauh mana bisa berbuat, kemudian mungkin dasar inilah palsu sekarang itu yang membebas dari Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, hal itu tidak berlaku umum, hanya khusus peserta perang Badar. Ya. Jadi nggak bisa dijadikan oleh kita sebagai dalil atau wali-wali yang lain selain daripada peserta perang Badar. Ya. Allah mengatakan kepada peserta perang Badar, "I'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sesuka kalian, semau kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Jadi ini khusus bagi peserta perang Badar. Enggak bisa kita berdalil dengan ayat ini kemudian kita berbuat semau kita. Ya. Kemudian yang kedua, hal tersebut menunjukkan bahwasannya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui para sahabat ini yang mengikuti perang Badar tidak ada satupun yang akan menjadi kafir. Dan tidak ada satupun yang berdalil dengan ayat ini atau dengan hadis kudsi ini untuk semaunya berbuat dosa. Allah maha mengetahui, para sahabat tidak akan melakukan demikian. Dan itulah kenyataannya. Iya. Adapun kisah Hatib bin Abi Balta'ah tadi, bukan karena beliau berdalil dengan hal tersebut. Ya. Tapi beliau merasa ada darurat keluarganya yang lagi terancam di Makkah. Ini yang menjadi tujuan beliau. Tapi sayangnya beliau melakukan cara yang salah untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi bukan karena beliau berdalil dengan janji Allah tersebut kemudian beliau berani berbuat dosa bukan. Bukan karena itu, ya. Kenyataannya para sahabat justru orang-orang yang paling hebat ibadahnya, paling takut terjerumus dalam perkara yang haram ya. Sama dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Semuanya masuk surga, sudah dijamin. Tapi apakah kemudian mereka langsung seenaknya berbuat dosa, saya sudah pasti masuk surga. Sudah pasti dan itu harus mereka yakini karena itu keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tidak jemaah sekalian. Mereka tidak kemudian memanfaatkan jaminan tersebut untuk memperbanyak dosa. Bahkan mereka orang-orang yang paling takut berbuat dosa. Ya, Orang-orang yang paling takut berbuat dosa. Bahkan Umar bin Khattab sampai-sampai sering menanyakan kepada Hudzaifah, "Apakah aku termasuk orang-orang munafik yang dikabarkan oleh Nabi SAW kepadamu?" Ya, Umar masih takut. Kenapa? Karena dia masih berprasangka buruk terhadap dirinya. Itu sifat orang yang bertakwa, selalu berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Artinya enggak merasa sudah pasti masuk surga, enggak merasa hebat ya. Enggak merasa istimewa. Itu sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu berada dalam kondisi apa? Al khaufu war raja, takut dan harap takut terjerumus neraka dan mengharap surga ya bukan keyakinan sudah pasti masuk surga kecuali orang-orang yang memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan sudah pasti masuk surga. Mereka yakin sudah pasti masuk surga, tapi bersamaan dengan itu mereka masih takut terjerumus di dalam dosa-dosa. Inilah kondisi para sahabat. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian sebenarnya mereka nggak berdalil dengan itu. Ya. Mereka berkeyakinan para wali itu sudah bersih dari dosa, tidak wajib melakukan sejumlah amalan, bukan berdalil dengan itu. Mereka berdalil dengan apa? Dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Itu dalil mereka. Ya. Karena keyakinan mereka, keyakinan mereka, Nabi Khidir itu wali. Nabi Musa nabi. Ya. Nabi Musa belum mencapai derajat wali, subhanallah. Ya. Mereka yakin Nabi Khidir lebih tinggi daripada Nabi Musa, karena dia wali. Wali lebih tinggi dari para nabi. Itu keyakinan mereka. Ya. Makanya mereka meyakini wali-wali mereka lebih tinggi tingkatannya dari para nabi. Sehingga nggak perlu lagi menjalankan syariat para nabi. Ya, dan tadi sudah kita sebutkan, ulama sepakat pemahaman ini adalah kekufuran. Mengingkari ayat-ayat Allah tentang pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka mereka sisi pendalilannya sangat salah sekali. Banyak salah. Ya. Pertama, karena Nabi Khidir itu pendapat yang tepat. Beliau adalah seorang nabi. Karena beliau mengatakan, "Wa ma fa'altuhu an amri." Saya melakukan ini bukan atas pendapatku, tapi wahyu yang aku terima. Itu ucapan Nabi Khidir. Artinya beliau bukan wali. Karena beliau menerima wahyu. Beliau seorang nabi juga. Ya. Jadi beliau apa namanya? membunuh anak kecil, kemudian melubangi kapal, kemudian membuat bangunan atau pagar dinding untuk harta anak yatim. Ya. Itu semuanya dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Iya, itu pertama. Yang kedua, Nabi Khidir bukan umat Nabi Musa alaihi salam. Maka wajar Nabi Khidir tidak menjalankan syariat Musa. Ya. Mereka mau samakan ini untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kondisinya berbeda. Nabi Musa dan seluruh para nabi terdahulu hanya diutus untuk kaumnya saja. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kanan nabiyu yub'athu ila qawmihi khasatan wa bu'ithu ila nasi amatan. Dahulu, para nabi diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Ya. Makanya Allah perintahkan, katakan wahai Muhammad, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Jadi beda antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Nabi Khidir menerima wahyu. Mereka menerima wahyu dari mana? Dari syaitan. Iya. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima wahyu dari Allah hanyalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu yaitu tentang berita-berita gaib sebagaimana firman Allah alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin Allah yang maha mengetahui perkara gaib dan Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Iya. Jadi lemah dan salah besar sisi pendalilannya terhadap kisah Nabi Khidir alaihissalam untuk membolehkan atau untuk berkeyakinan para wali bisa keluar dari syariat para nabi dan rasul alaihissalam. Barangkali demikian, wallahu alam.